Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Tayyib ikhwanifillah Man yaqrab minkum al-matan Siapa yang membaca mata yang kemarin sudah dibaca. Tayyib, santan. Al-kalamu wa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Insyaallah semuanya bisa. Baik. Dan kemarin telah kita di tentang makna dari matan tersebut yaitu pengarang menjelaskan kepada kita tentang pengertian kalam yaitu sesuatu yang terkumpul padanya berapa perkara hendaknya tercapai berapa perkara semuanya terlebih dahulu ada berapa? Ada empat. Harus terkumpul padanya empat perkara. Itu yang pertama dia harus berupa lafaz. Apa makna lafaz? Indak ya apa ubay? Adalah Baik, kalau saya mengucapkan pergi ini lafaz yang dimaksud di sini bukan? Hah? Tayyib Lafaz yang sedang kita pelajari Menurut istilah ulama nahwu Yaitu apa Ahmad? Lafaz itu maknanya apa? Hmm Ya, suara yang mencakup atas sebagian huruf Nah, suara yang mencakup ya, sebagian huruf hijaiyah ini namanya lafat secara istilah nahu. Berarti kalau suara burung ya, walaupun nama dia mengoceh ini lafat bukan bukan Demikian pula suara orang Indonesia lagi berpidato, orang Jawa lagi berpidato pakai bahasa mereka. Ini lapat bukan secara nahu, Bukan. Baik. Karena lafaz yang diinginkan di sini adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Kemudian syarat kedua apa apa Mujahid? Harus berupa murakkab. Apa makna murakkab di sini? Tersusun dari dua kata atau lebih. Asal. Yang ketiga Pak Abdurrahman Mufid. Yang dimaksud mufid di sini memberikan faedah. Bagaimana suatu perkataan atau suatu ucapan dalam bahasa Arab yang tersusun itu bisa dikatakan memberikan faedah yaitu seseorang yang mengatakan itu pas berhentinya sehingga yang mendengar tidak bertanya-tanya lagi. Tayyib. Kalau seorang yang berkata-kata tadi berhentinya tidak pas. Misalnya Ida qara'a Muhammadun berhenti di sini. Apabila Muhammad telah membaca kemudian berhenti begitu. Tentunya seorang yang mendengar bertanya-tanya apa yang akan terjadi berikutnya. Karena belum sempurna. Ini tidak dikatakan mufid, walaupun tersusun dari beberapa kata. Kemudian syarat yang keempat apa? Sembilan. Nah, harus ya berubah bahasa Arab sesuai dengan peletakan tata bahasa mereka sesuai dengan peletakan tata bahasa Arab. Ini syarat yang keempat. Jadi harus kalam itu terpenuhi padanya empat perkara ini Harus al-lafz, al-murakkab, al-mufid bil wad'i. Baik. Kemarin ada tamarin yang perlu dikerjakan di sini sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya. Tayyib. Yang pertama diperintahkan untuk memberikan tanda mana yang berupa kalam sempurna, mana yang tidak disebut sebagai kalam. Tayyib. Di sini contoh yang pertama Alkitab. Alkitab begitu saja. Ini disebut kalam atau bukan? Hah? Bukan. Seorang mengatakan Alkitab atau menuliskan Alkitab begitu saja. Ini bukan kalam. Apa sebabnya? Karena tidak murakkab. Bi'annahu bayarun murokkab. Karena bukan murokkab. cuma tersusun dari berapa satu kata saja. Ini tidak memenuhi syarat murakkab. Padahal murakkab ini harus tersusun. Namanya tersusun ya minimal dua. Minimal dua dan ini adalah batas minimal susunan kata dalam bahasa Arab ikhwanifillah sehingga bisa disebut sebagai kalam. Minimal sekali adalah dua kata. Tapi misalnya Hada kitabun Ini adalah kitab ini kalam tersusun dari dua kata. Tapi kalau Alkitab begitu saja, ini tidak disebut sebagai kalam karena tidak memenuhi kriteria murakkab. Yang kedua, idza bada'a darsa apa ini Hamzah? Kalam atau bukan? Bukan. Kenapa? li'annahu ghairu mufid karena tidak mufid. Tayyib. Apa yang diinginkan di sini? Ya, idza bada'a darsa apabila dia telah memulai pelajarannya. Tayyib. Karena tidak mufid tidak bisa memberikan makna yang sempurna kepada pendengarnya. Pendengar masih bertanya-tanya. Kemudian yang ketiga, al-mustasyaru mu'tamanun. Al-mustasyaru mu'tamanun. Indah ya Sudah berupa kalam atau belum? Sudah berupa kalam. Maknanya apa? Al-mustasyar yang dimintai musyawarah. yang dimintai nasihatnya atau pendapatnya itu muktamad apa terpercaya. Dan ini potongan dari hadis ikhwanifillah. Potongan dari hadis Rasulullah mengatakan al-mustasyaru taman seorang yang dimintai musyawarah kalau kita sedang dimintai musyawarah ya jangan mengkhianati. Jangan kemudian memberikan ide-ide yang merugikan atau ide-ide dengan niatan agar yang minta pendapat tersebut mendapat kerugian. Ini tidak diperbolehkan. Baik, sudah dimintai pendapat, dimintai musyawarahnya, ya berikan yang terbaik. Ini maksud dari hadis. Jangan malah mengkhianati dalam bahasa Jawanya jomprongki. Ya, sudah dimintai pendapatnya malah dia mengarahkan kepada sesuatu yang mencelakakan. Ini sudah kalah. Kemudian yang kedua, Indak ya Aba Muhammad Kemarin sudah ada belum? Belum, tayyib Yang pertama Buat kalam dari kata Zaid Hah? Nama Zaidun Tayyib Apa maknanya? Zaid telah tidur Ini sudah kalam atau belum? Sudah, kenapa? Karena orang sudah memahaminya telah memenuhi kriteria lafat juga murakkab, juga mufid, juga bilwada dengan bahasa Arab. Baik. Bikin kalam dari kata al-maktabah Hamzah. Al-maktabatu jamiyatun. Baik. Apa maknanya? Perpustakaan itu indah. Perpustakaan itu indah. Baik, sudah merupakan Aba Ja'far Asyams Asyamsu Ba'idun Taib Asyams Matahari itu Apa? Jauh Taib Ba'idun atau ba'idatun Ha? Ba'idatun Kenapa? mu'alaf maknawi. Tayyib. Apanya? Tidak. Kalau pakai al itu jadinya malah tidak kalam. Kalau al-maktabatul jamilatu ini malah bukan kalam ya Kenapa? Karena belum memberikan faidah lengkap. Maknanya perpustakaan yang indah itu apa? Masih bertanya-tanya. Perpustakaan yang indah itu bertanya-tanya orang setelahnya apa? Apa yang ingin kamu sampaikan tentang perpustakaan yang indah itu? Karena al-jamilah di sini sebagai sifat dari perpustakaan. Masih butuh tambahan lain. Tapi kalau seorang mengatakan al-maktabatu jamilatun, perpustakaan itu indah atau bagus. Ini sudah lengkap. Baik, Allah taala akan semakin jelas nanti perbedaannya dengan mempelajari bahasa Arab dengan terus-menerus. <laughs> Misalnya al-maktabatu amamal masjidi. Perpustakaan itu di depan masjid. Ini bisa Ini letaknya Untuk Al-Maktabatu Fawqal masjid Perpustakaan itu di atas masjid Di lantai kedua misalnya Ini disebut kalam sudah sempurna Dan seterusnya Yang jelas Ikhwanillah Kalam secara istilah nahwu tidak akan bisa disebut sebagai kalam kecuali apabila terkumpul padanya empat kriteria tadi harus berupa lafaz harus murakkab mufid dan fil wada'i dengan peletakan Arab kita masuk pada pembahasan berikutnya ajza'ul kalami wa ma yata'allaqu minhu bagian-bagian kalam dan apa-apa yang kalam itu tersusun darinya setelah kemarin kita mengetahui makna kalam dan syarat-syaratnya, sekarang kita masuk pada unsur-unsur penyusun kalam. Yaitu apa saja yang menyusun suatu kalam. Karena kemarin syarat kalam ikhwanillah harus murakkab. Harus tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, yang menjadi struktur penyusun kalam inilah yang akan kita bahas sekarang. Qala al-musannifu wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa li Dan penyusun penyusun kalam itu ada tiga. Jadi kata aqsam di sini ikhwanifillah karena pengarang mematahkan aksamul kalam. Jadi tidak bisa kita artikan macam-macam kalam, tidak. Karena yang akan dimaksud di sini adalah macam-macam kata. Kata itu terdiri dari beberapa terbagi menjadi beberapa jenis atau beberapa macam. Dan kata aksamuhu yang dimaksud oleh pengarang di sini yakni ajza'u yaitu bagian-bagian penyusun kalam Itu ada tiga Yang pertama ismun isim Yang kedua fi'lun fi'il Dan yang ketiga harfun huruf Tapi pada huruf disyaratkan satu hal Yaitu ja'a li Huruf yang datang untuk suatu makna Keluar dari kriteria ini ikhwanifidah huruf-huruf yang tidak mempunyai makna. Paham? Nah, pada pembahasan ini pengarang ingin menjelaskan bahwasanya kata-kata dalam bahasa Arab ya kata-kata dalam bahasa Arab yang menyusun suatu kalam ini tidak lepas dari tiga hal. Ya. Yaitu yang pertama isim, yang kedua fi'il dan yang ketiga huruf yang mempunyai makna. Tayyib. Inilah kata-kata dalam bahasa Arab yang bisa menyusun atau bisa tersusun menjadi suatu kalam. Dan masing-masing insya Allah Ta'ala akan kita pelajari apa maksud isim juga nanti akan kita pelajari apa ciri-ciri suatu kata itu disebut isim. Karena memang ketiga hal ini ikhwanifillah mempunyai perbedaan yang penting untuk diketahui sehingga seorang talib ya terutama yang pemula dalam bahasa Arab bisa membedakan mana ini isim, mana fi'il dan mana yang huruf. Asyar bayyana al musannifu rahimahullah anna al-alfadh tastakhdimuha al-arabu fi kalamiha la takhruju an wahidin min thalathati asya. Pengarang rahimahullah menerangkan bahwasanya lafaz-lafaz yang orang-orang Arab menggunakannya dalam kalam mereka yaitu dalam pembicaraan-pembicaraan mereka tidaklah keluar dari salah satu ya, di antara tiga perkara ini. Baik. Jadi orang Arab dalam berbicara ikhwanifillah pada kalam-kalam mereka apa yang mereka katakan tersebut tidak akan keluar dari salah satu tiga perkara ini yaitu al-is awil fi'li awil harfi kemungkinannya dia itu isim atau fi'il atau huruf dan huruf akan kita ketahui nanti yang dimaksud di sini adalah huruf yang mempunyai makna. Jadi keluar dari pembahasan kita huruf-huruf hijaiyah yang tidak mempunyai makna. Karena huruf ikhwanifillah terbagi menjadi dua ya. Huruful ma'ani dan huruful madani. Tayyib huruful ma'ani huruf-huruf yang memiliki makna seperti an fi an ala sebagaimana nanti akan kita ketahui ada pun huruf mabani yaitu huruf-huruf yang menyusun suatu kata huruf tadi menjadi susunan kata misalnya kata doroba tersusun dari huruf do huruf ra dan huruf ba Masing-masing huruf ini tidak mempunyai makna. Ini namanya huruful magani Dan huruful magani ini bukan pembahasan kita. Bukan pembahasan ilmu nahu Yang menjadi pembahasan kita adalah huruf yang bagaimana? Yang mempunyai makna atau disebut dengan huruful magani Baik. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan pertama yaitu isim fal ismu ta'rifuhu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman isim itu apa pengertiannya yaitu kata yang menunjukkan atas suatu nama suatu makna dengan sendirinya jadi kata tersebut ikhwanifillah dengan sendirinya telah menunjukkan suatu makna tanpa butuh bantuan dari kata-kata yang lain. Akan tapi walam taktarin di zaman penunjukan makna tersebut tidak ada hubungannya dengan waktu. Baik. Dipahami ini isim atau dalam bahasa kita disebut dengan mudahnya yaitu kata benda. Kata benda. Ini isim. Kenapa? Karena kata ini menunjukkan suatu makna dengan sendirinya tanpa butuh bantuan. Dan dia tidak ada hubungannya dengan waktu, dengan zaman. Contohnya misaluhu Zaidun Kata Zaidun Khalifillah. Seorang ketika mendengar kata Zaidun, maka dia telah paham bahwasanya Zaidun adalah kata yang mempunyai makna penunjukan nama seseorang yaitu Zaid. Dan tidak ada hubungannya dengan zaman. Baik kemarin atau sekarang atau besok Z ya tetap Zaid Tain ini makna tidak ada hubungannya dengan waktu atau dengan zaman. Demikian pula farasun. Apa makna farasun? Endak ya Ahmad. Farasun kuda kuda Tayyib. Nah, kuda kata benda jelas karena dia menunjukkan suatu zat yang dinamai kuda. Orang paham kuda itu apa sudah jelas dalam gambaran mereka. Menunjukkan makna dan tidak ada hubungannya dengan zaman. Baik kemarin atau sekarang atau besok ya kuda tetap kuda. Usfur ini contoh dari jenis burung Buruk usfur Zahratun Apa maknanya? Bunga Wabaitun Apa? Rumah Wadakaun Apa? Kecerdasan Kecerdasan Taib Nah Beliau katakan dari contoh-contoh ini, fakullu wahidin min hadhil alfadhi yadullu ala ma'nan yufhamu min nafsil kalimat. Maka semuanya ya, masing-masing dari lafaz-lafaz ini menunjukkan atas suatu makna yang dipahami dari kata itu sendiri. Kita bisa memahami makna yang terkandung dari kata tersebut Z. Ya kita langsung bisa memahami dari kata Z itu makna yang diinginkan yaitu seorang yang namanya Z. Farason yaitu sesuatu yang disebut kuda. Lain. Nah, lafaz ini secara sendirinya telah menunjukkan suatu makna. Wahadal makna qad yakunu li syai'in mahsusin. Dan makna ini terkadang Digunakan untuk sesuatu yang mahsus, sesuatu yang bisa dirasakan, sesuatu yang nyata. Ini makna syai'in mahsus, yakni sesuatu yang nyata, bisa diketahui dengan indera kita. Baik. Bi an yakuna zata insanin kazain. Ya. Sesuatu yang nyata ini ya, Bentuknya apa? Misalnya bentuknya berupa zat manusia, yaitu badan manusia seperti Zaid. Ini kita bisa mengindrainya karena memang sesuatu yang nyata. Atau dalam bahasa indonesia biasanya dikatakan sesuatu yang real karena kata benda kata benda terbagi menjadi dua, yang real dan yang abstrak. Baik yang real ini yang nyata, yang bisa. Ya buku misalnya, buku bisa dipegang, bisa dirasakan, orang melihatnya dengan jelas. Ini namanya kata benda real. Kata benda dari sesuatu yang nyata. <coughs> Seperti ya dan insan tubuh seorang manusia. Contohnya z di sini. Awal hayawan atau binatang kafarosin seperti faros kuda autairin atau burung kausfor ya, seperti burung asfor au nabatin atau tumbuh-tumbuhan seperti kazahra seperti bunga atau jamadin atau berupa benda padat. Kabaitin seperti rumah. Nah, semua dari contoh-contoh kata benda ini ikhwanifillah atau dalam istilah Arabnya adalah isim. Ini semuanya menunjukkan sesuatu yang mahsus, sesuatu yang real, yang nyata. <coughs> Au yakunu li syai'in ma'nawi ghairi mahsus atau terkadang kata-kata tersebut menunjukkan sesuatu yang sifatnya maknawi. Makna sifat eh, sesuatu yang maknawi ini bagaimana? Yaitu sesuatu yang ghairu maksus, tidak nyata, tidak bisa dilihat dengan indera mata kita, tidak bisa diraba dengan indera peraba kita, tidak bisa dicium dengan indera penciuman kita. Ini sesuatu yang maknawi namanya. Dia hanya bisa diketahui dengan apa? Yudraku bil akal. Dia diketahui dengan akal, yaitu dalam ya dalam pemahaman kita. Yang tadi disebut perkara demikian ini nah itu sesuatu yang abstrak di dalam bahasa Indonesianya ya sesuatu yang abstrak tidak nyata bisa diketahui dengan akal seperti adzaka kadzaka ini kita bisa mengatakan itu adalah suatu isim ya kecerdasan kecerdasan ini dalam bahasa Indonesia juga masuk dalam kategori kata benda tapi benda yang apa yang abstrak ya sesuatu yang tidak real kebodohan karena imbuhan ke dan at dalam bahasa Indonesia untuk berfungsi apa menunjukkan kata benda ya kata benda kalau bodoh ini bukan tapi kebodohan ya, kecerdasan ini akhirnya menjadi benda ini namanya isim yang sifatnya menunjukkan makna maknawi suatu yang maknawi wasyaraf wal ilmi misalnya asyaraf kemuliaan kemuliaan ini agar memahaminya kemuliaan itu adalah suatu isim suatu kata benda yang sifatnya abstrak wal ilmu juga ilmu ya ilmu kita semua tahu ilmu dalam akal kita mengetahui makna ilmu tapi kita tidak bisa kemudian merabahnya melihat ilmu itu bagaimana bentuknya seperti apa tidak. Karena benda yang seperti ini sifatnya maknawi, ghairu mahsus tidak bisa dicapai dengan indera kita. Tapi hanya bisa diketahui dengan akal. Fakullu kalimatin dalat ala dhatin au makna walam taktarin bizamanin fahiya ismun maka semua kata yang menunjukkan atas suatu zat ya suatu zat suatu benda yang nyata atau menunjukkan suatu makna yang yang abstrak tidak bisa diindra dan tidak berhubungan dengan zaman maka itulah isim. Itulah isim. Kesimpulannya Panitia untuk memudahkan kita bahwasanya isim adalah kata benda. Ini lebih mudahnya. Ya, kata benda. Yang dimaksud dengan kata benda itu apa? Kalau seorang ingin lebih memerinci, yaitu suatu kata yang menunjukkan makna dengan sendirinya dan tidak ada hubungan dengan zaman yang isim ini dari penunjukan makna yang terkandung padanya terbagi menjadi dua ya yang menunjukkan makna mahsus ya sesuatu yang mahsus ini disebut kata benda real atau sesuatu yang ghairu mahsus yaitu sifatnya maknawi ini yang disebut kata benda yang sifatnya abstrak Taib. Ini tentang isim. Adapun ciri-ciri suatu kata disebut isim, insya Allah taala akan kita ketahui pada pertemuan yang akan datang insya Allah taala. Bahkan di sini kita ambil satu dulu isim. Taib. Ini mudah sekali. Pembahasan yang mudah, cuman ada sedikit penjabaran dari pelajaran-pelajaran yang dulu di mana pengarang atau penisyarah di sini menerangkan bahwasanya isim itu terkadang menunjukkan kepada sesuatu yang maksus, terkadang menunjukkan sesuatu yang sifatnya ghairu maksus. Ini saja tambahan dari pelajaran-pelajaran yang telah lewat. Tayyib. Dalam bahasa Indonesia real dan abstrak. Tapi kalau kalian malah repot memahami bahasa Indonesia ini yang jelas ya mahsus itu sesuatu yang bisa diindra seperti benda-benda ini. Kalau sesuatu yang ghairu mahsus yang tidak bisa diindra hanya diketahui dengan akal saja. Tayyib hanya diketahui dengan akal. Ini juga masuk dalam kategori isim. Seperti ya isim-isim masdar ikhwanifillah. Misalnya, doroba masdarnya apa? Dorban Dorban ini isim karena maknanya apa? Menunjukkan makna pemukulan. Pemukulan. Orang tidak bisa meraba pemukulan itu apa. Tapi dalam akalnya memahami pemukulan itu.